Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kita langsung pada halaman yang ke-10 kata beliau al-ahkam hukum-hukum. Nah, al-ahkamu hukum-hukum itu adalah jam'u hukmin, jamak dari hukum. Wa huwa lughatan secara bahasa hukum itu adalah al-qada. Ya, al-qada. Yani ketetapan atau penetapan. Wastilahan adapun secara istilah maktadahu khitab syar'i al-mutalinqu المتعلق al-mukallafina min talabin atau تخيير atau wad'in. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan hukum itu adalah maqtadahu khitab syar'i sesuatu yang telah ditetapkan oleh seruan syariat yang terkait dengan af'alul mukallafin perbuatan-perbuatan mukallaf nah Masya Allah Ta'ala min talabin atau takhirin atau wad'in berupa talab, ya atau takhir. Nah, talab itu eh, apa namanya? permintaan. Ya, atau seruan. Nah, bisa berbentuk perintah, bisa berbentuk larangan. Nanti akan datang insya Allah. Au takhirin. Ya, bisa jadi khitab syar'i itu bentuknya takhir, pilihan. Nah, au wada'in. Bisa juga ya berupa wada'un yakni peletakan. Nah, maksudnya terkadang khitab syar'i khitab syariat ya itu terkadang bentuknya tolak permintaan ya, entah itu perintah atau larangan dan terkadang bisa bermakna takhir takhir itu eh, pilihan. Nah, syariat memberikan pilihan di situ, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, dan terkadang bisa berbentuk wad'un, ya, yakni sesuatu yang diletakkan oleh syariat sebagai tanda akan sesuatu, seperti sebab, ala sebab, sebab-sebab, atau asyurut, syarat-syarat, atau al-mawani, penghalang-penghalang. Akan datang nanti insya Allah ta'ala dalam uh, pembahasannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian beliau jelaskan definisi hukum itu. Kata beliau, "Fal muradu bi yang dimaksud dengan ucapan kami, ucapan kami khitab syar'i, seruan syariat adalah al-kitabu was sunnah, al-kitab dan sunnah. Jadi khitab syar'i itu ada dua. Dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. La ghair, tidak ada yang tidak ada yang lainnya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, falayu jadu ghairuhuma dalam syarahnya beliau sebutkan tidak ada lagi tidak didapatkan selain dari kedua itu. Nah, jadi seruan syariat itu dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, fal muradu biqaulina yang dimaksud dengan ucapan kami al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin yang terkait dengan perbuatan sang mukallaf adalah ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qawlan aw am fi'lan yaitu sesuatu yang terkait dengan amalan mereka nah baik itu perbuatan eh, baik itu ucapan atau perbuatan ijadan amtarkan sesuatu yang dilakukan diadakan atau sesuatu yang ditinggalkan nah fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqadi maka keluar dari pembahasan Eh, hukum syar, eh, seruan syariat yang terkait dengan perbuatan mukallaf keluar darinya adalah sesuatu yang terkait dengan i'tiqad keyakinan. Fala yusamma hukman istilah, maka tidak disebut sebagai hukum dengan istilah seperti ini. Nah, wal muradu biqaulina al mukallafin, yang maksud dengan ucapan kami al mukallafin kata beliau, ma min sya'nihim at-taklif. Ma min sya'nihim at-taklifu fayashmalus saghira wal majnuna yaitu sesuatu yang uh, urusan mereka adalah taklif pembe pembebanan syariat masuk dalamnya uh, anak kecil dan orang gila yakni manusia maksudnya karena manusia itu terkena beban syariat ya, mencakup anak kecil dan orang gila karena mereka manusia jadi asalnya jadi, jadi yang dimaksud oleh beliau di sini asalnya anak kecil atau uh, orang gila Nah, karena dia masuk dalam kategori manusia, maka mereka terkena beban syariat. Akan tetapi ada penghalang, ya, ada penghalang sehingga mereka tidak terkena beban syariat. Kalau anak kecil apa penghalangnya? Penghalangnya adalah sigor, kecil, karena masih kecil, belum belum balik, belum dewasa. Nah, kalau orang gila, ya penghalangnya adalah junun, kegilaan. Karena dia gila maka tidak terkena beban beban syariat. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, manusia itu terkena beban syariat. Ya. Ah, yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin. Adapun nanti tentang orang-orang kafir nanti akan datang insya Allah taala eh, pembahasannya. Nah, ya. Adapun Eh, binatang ya onta, sapi, kambing, ya, batu atau gunung atau yang semisal dengannya, maka perbuatan mereka atau semua perkara ini tidak dianggap sebagai mukallaf karena mereka tidak terkena beban beban syariat. Nah, tapi bagaimana dengan batu yang bawa lari bajunya Nabi Musa sehingga Nabi Musa hajar batu tersebut dipukul oleh Nabi Musa. Nah, Masya Allah Ta'ala. Disebutkan oleh beliau rahimahullah Ta'ala, ya, batu itu ya, waktu dia melakukan perbuatan tersebut ya terkena beban syariat karena dia sedang melakukan perbuatan yang sifatnya uh, perbuatan yang dilakukan oleh sang mukallaf yaitu yaitu membawa lari atau melarikan bajunya bajunya Nabi Musa alaihissalam. Nah, masya Allah taala. Maka eh, dalam kondisi seperti itu ya dikecualikan, dikecualikan. Akan tetapi asalnya ya al mukallaf adalah orang-orang yang terkena beban syariat. Ya, masuk dalamnya uh, anak cucu Adam ya masuk dalamnya anak cucu Adam sebagaimana juga masuk uh, mencakup uh, eh, al jin ya al jinnu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirukum wa yunzirukum na'am wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha wahai bangsa jin wahai sekalian jin dan manusia. Tidakkah datang belumkah datang kepada kalian para rasul ya dari kalangan kalian sendiri yang menceritakan kepada kalian ya ayat-ayat ya tanda-tanda kebesaran kami dan mengingatkan kalian tentang perjumpaan hari kalian ini. Nah, di hukum asalnya manusia dan jin pun terkena beban beban syariat. Nah, nah jin pun kena beban syariat. Baik. Itu yang dimaksud dengan mukallaf. Nah, Sebagian mereka menyebutkan mukallaf ya, dia muslim akil balik, muslim akil balik. Wal muradu kaulina yang dimaksud dengan ucapan kami min talabin adalah al amru wan nahyu sawa'un ala sabil ilzami awil awil afdaliyah. doliyah yang dimaksud dengan talab ya adalah al amru wan nahyu, perintah atau larangan. Nah, baik itu eh, dalam bentuk ilzam keharusan atau dalam bentuk afdoliyah, keutamaan saja. Ya, tidak harus. Akan datang nanti insya Allah ta'ala tentang uh, rincian uh, al-ahkam at-taklifiyah. Wal muradu kaulina ah, yang dimaksud dengan ucapan kami, awit takhir atau takhir, pilihan adalah al-mubah, sesuatu yang sifatnya mubah. Wal muradu kaulina yang dimaksud dengan ucapan kami awad'in yani as-sahih wal fasid ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء nah nah yang dimaksud dengan uh, ucapan kami atau wad'in adalah as-sahih wal fasid atau yang semisal dengannya yang diletakkan oleh syariat sebagai tanda atau sifat-sifat ya, eh, nufud ya, pelaksanaan atau ilga atau ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Nah, akan datang nanti insya Allah pembahasannya tersendiri dalam uh, al-ahkam al-wad'iyah, al-ahkam al-wad'iyah. Nah, kemudian kita beliau aqsamu al-ahkam syar'iyyati. Jenis-jenis ahkam syar'iyyah. Jadi setelah beliau sebutkan uh, apa yang dimaksud dengan al-ahkam atau al-hukmu, yaitu maqtadahu khitab syar'i al-muta'alliq al-muta'allaqi eh, bi af'alil mukallafin min talabin aw takhirin aw wad'in. Nah, kemudian beliau jelaskan pembagian al-ahkam asy-syar'iyyah. Kata beliau, tanqasimul ahkam asy-syar'iyyatu ila qismaini. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat itu terbagi eh, menjadi dua. Yang pertama taklifiyah, yang kedua wad'iyah. Nah, taklifiyatin wa wada'iyatin. Apa itu al-ahkamu taklifiyah dan apa itu al-ahkam al-wada'iyah? Ah, boleh jelaskan, taklifiyatu khamsatun." Hukum taklifi itu ada lima. Nah, yang pertama al-wajib wal mandubu, yang kedua mandub, wal muharramu, yang ketiga muharram, yang keempat wal makruh, yang kelima wal mubah lima hukum. Ya. Kemudian beliau rincikan satu persatu dari lima hukum tersebut. Kata beliau, awalan fal wajibu lughatan. Yang pertama, ya, al wajibu lughatan. Nah, kewajiban atau wajib uh, secara bahasa bermakna as-saqit wal lazim. Sesuatu yang jatuh dan harus. Ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah kata beliau, ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Nah, secara istilah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ala wajhil ilzam ya dengan bentuk keharusan kasolawatil khams kasolawatil khamsi seperti solat solat lima waktu nah fakhraja kaulina maka keluar dari ucapan kami ma amara bihi syari sesuatu yang diperintahkan oleh syariat adalah al muharram wal makruh wal mubah ya, keluar darinya ya, sesuatu yang haram dan yang makruh dibikin pula yang mubah karena yang haram itu bukan diperintahkan ya tapi ditinggalkan ya. diperintahkan oleh syariat ya untuk ditinggalkan kalau di sini ma'amar bi syari untuk dikerjakan nah fa wa kharaja bi qaulina keluar juga dari ucapan kami ala wajih ilzam wajib itu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ya dengan cara ilzam harus dilakukan Keluar darinya adalah al-mandub kata beliau. Keluar darinya al-mandub yang sunnah. Maka wal wajibu kata beliau yuthabu fa'iluhu imtithalan. Wajib itu sesuatu yang wajib itu pelakunya akan diberikan pahala imtithalan kalau dia lakukannya apa? Imtithalan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Imtithalan itu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengerjakan sesuatu yang wajib seperti puasa tadi, dia berpuasa tapi dia tidak niatkan untuk meraih pahala, maka dia tidak dapat pahala. Nah, tidak dapat pahala. Gugur kewajibannya tapi tidak dapat tidak dapat pahala. Maka dia harus mengerjakan kewajiban tersebut ya dengan niat untuk melaksanakan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, seperti sekarang ya kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang uh, ber, berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi dia harus mengerjakan hal tersebut karena mengharapkan pahala. Wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Dan pelakunya itu berhak ya, layak mendapatkan iqab ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkannya. Nah. Masya Allah taala. Ya. Perhatikan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau gunakan ungkapan wa yastahiqqu Beliau tidak katakan wa yu'aqabu tarikuhu dan di, dan disiksa pelaku uh, disiksa orang yang meninggalkannya. Kenapa? Karena yang, yang sifatnya uh, apa namanya? perintah atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dikatakan yastahiqqu ya layak mendapatkan uh, eh, ikob. Jadi kita tidak memastikan. Bisa jadi dia diikop, bisa jadi juga dia tidak diikop. Nah, makanya di, beliau sebutkan kata yastahiqqu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Iya. Wa yusamma kewajiban ini juga ya, Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, masalah yang disebutkan oleh beliau ini ya sejalan dengan uh, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ya, seperti orang yang apa namanya meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya walaupun tentunya dengan dengan perinciannya ya atau ketika dia melakukan dosa besar atau yang semisal dengannya ya kita tidak boleh memastikan si fulan itu pasti masuk neraka atau pasti disiksa nah ya, selama dia tidak mati di atas kesyirikan tidak mati di atas kekafiran ya maka tidak boleh dipastikan dia mendapatkan uh, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mati di atas perbuatan dosa besar, bukan perbuatan syirik, bukan pula kekafiran, ya maka mereka-mereka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, maka dia akan diampuni. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia diadab, maka dia akan diadab. Nah, dia diampuni, dimasukkan ke dalam surga ya atas dasar keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia di, diazab terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka, maka itu atas dasar keadilan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau wa yusamma fardhan wa faridatan wa hatman wa laziman. Nah, uh, wajib ini juga disebut dengan nama lain. Ya, disebut dengan nama yang lain. Ya, Terkadang disebut fardon, fardu, disebut juga sebagai faridah, disebut juga sebagai hatman atau hatmun, disebut juga sebagai lazim. Nah, ini nama-nama lain dari al-wajib. Ya. Kemudian kita beliau wal mandubu lughatan al-mad'u al-mad'u. Yang kedua dari hukum-hukum taklifiyah itu adalah al-mandub Lugotan, mandub itu secara bahasa bermakna al-mad'u, yang diseru. Nah, wastilahan ma amara bihi syari'u la ala al ilzami. Secara istilah, ya, secara istilah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat la ala wajhil ilzam. Tapi bukan dalam bentuk ilzam. Ya, bukan dalam bentuk keharusan. Ya, seperti sholat rawatib. Nah, ini sholat sunnah rawatib maksudnya. Ya. Salat salat sunnah rawatib, salat duha ya. dan salat-salat sunnah yang lainnya. Tidak wajib. Ya. Dianjurkan atau diperintahkan syariat tapi tidak tidak harus dikerjakan. Nah, fa kharaja biqaulina ma amara bi syari. Keluar dari ucapan kami ma amara bi syari adalah al-muharram wal makruh wal mubah sesuatu yang muharram, demikian pula sesuatu yang makruh dan sesuatu yang yang mubah. Nah, wa bi qaulina la ala wajhil ilzam, keluar dari ucapan kami la ala la ala wajhil ilzam. Ya, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi bukan dalam bentuk keharusan, keluar darinya wajib. Kenapa? Karena wajib itu harus, sedangkan mandub nggak harus. Nah, wal mandubu yusabu fa'iluhu imtithalan sesuatu yang mandub itu, yang sunnah itu diberikan pahala pelakunya imtisalan kalau dia melakukannya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Wala yu'aqabu tarikuhu dan tidak disiksa pelakunya. yakni tidak diazab pelakunya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi sesuatu yang sifatnya sunnah itu tidak tidak tidak tidak berdosa untuk ditinggalkan, tidak berdosa untuk ditinggalkan. Wa yusamma sunnatan, disebut juga mandub itu sebagai sunnah. Nah, juga disebut sebagai mas, wa masnunan, masnun. Dibikin pula mustahab atau naflun, naflan, yakni naflun sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah. Nah, maksudnya wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan ay yusamma indal usuliyin disebut sebagai sunnah ya, masnun mustahab dan na, e, naflan atau nafilah atau semisal dengannya itu menurut usuliyun nah menurut usuliyun karena kalau kita katakan ini ini sunnah ini sunnah maka maknanya laisa biwajibin, laisa biwajibin. Dibikin pula masnun. Ya, dibikin pula kalau kita katakan ini mustahab, itu mustahab. Perbuatan itu mustahab. Atau kita katakan perbuatan itu naflun. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi, e, bisa bermakna, e, bisa disebut sebagai mandub, bisa disebut sebagai sunnah, bisa disebut sebagai masnun, bisa disebut sebagai mustahab, bisa disebut sebagai naflun. Ya, Masya Allah Ta'ala. Adapun ya, kalau dibahas ya, dari sisi yang lain, sunnah <coughs> dalam lisan syariat dalam bahasa syariat ya, itu a'ammu minal mandub, lebih umum daripada mandub. Nah, Masya Allah Ta'ala. Karena terkadang bisa diitlakkan kata as-sunnatu itu bisa diitlakkan kepada sesuatu yang wajib. Kepada sesuatu yang wajib. Nah, seperti uh, ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau membaca surah Al-Fatihah dijaharkan pada sholat jenazah. Pada sholat jenazah. Ya. Beliau waktu itu sholat jenazah tapi di apa uh, surah Al-Fatihahnya dijaharkan. Nah. Kata beliau, "Li'lamu annaha sunnatun supaya mereka tahu itu adalah sunnah. Maksudnya wahyu wajibah, sesuatu yang wajib. Nah, kenapa? Karena La salat liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat, salat itu tidak dianggap kalau dia tidak membaca membaca Al-Qur'an atau ummil Quran itu tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Membaca Al-Fatihah hukumnya hukumnya wajib, tapi beliau ungkapkan dengan ungkapan sunnah. Nah, masuk dalamnya perkara yang yang wajib. Demikian pula uh, ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab nikah, beliau mengatakan minas sunnati idza tazawwaja idza tazawwaja al-bikra ala ala ala tayyibi ay indaha sab'an ya termasuk sunnah ya, termasuk sunnah kalau seseorang menikahi al-bikr e, al-bikru e, perawan gadis daripada astayib daripada janda jadi kalau dia menikahi e, perawan bukan janda ya, maka dia harus tinggal di sisi si gadis tersebut selama tujuh hari. Nah, selama tujuh hari, tujuh malam. Kata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, wahya minas sunanil wajibah. Itu termasuk sunnah-sunnah yang diwajibkan. Nah, maka sunnah dalam lisan syariat itu lebih umum. Ya, lebih umum dibandingkan kata sunnah dalam istilah para fukoha. Nah, kenapa? Karena sunnah dalam lisan syariat itu mencakup perkara yang wajib dan perkara yang yang mustahab. Nah, masya Allah taala. Baik. Nah, kita tidak panjang lebar tentang pembahasan tersebut. Kemudian pembahasan sunnah ditinjau dari sisi pembahasan yang lainnya. Nah, Ya, intinya itu yang telah disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, berikutnya pembahasan tentang sunnah, makna sunnah itu bisa didapatkan dalam pembahasan yang lain. Ya, intinya kita tahu di sini yang dimaksud di sini sunnah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang kalau dikerjakan karena mengharapkan pahala, ya, karena mengerjakan karena melakukan perintah Allah mengharapkan pahala dia dapat pahala. Tapi uh, kalau kalau dia tinggalkan ya maka tidak tidak berdosa. Nah, Taib. Kalau dia tidak sholat uh, sholat tarawih. Nah, kita lihat sholat tarawih itu hukumnya apa? Kata para ulama, sholat tarawih hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat tarawih, nggak apa-apa. Ya, dia tidak berdosa, tidak tidak berdosa. Nah, ya bukan berarti kita kita perintahkan, kita anjurkan jangan sholat tarawih. nggak, maksud maksudnya pembahasannya di sini kalau ada orang yang nggak sholat tarawih dosa atau tidak, ya kita katakan tidak tidak berdosa karena hukumnya sun sunnah atau mustahab. Nah, yang ketiga kata beliau al haram ya, atau al muharram. Lugatan secara bahasa al mamnu. Nah, sesuatu yang dilarang. Wastilahan secara istilah beliau katakan mana anhu syari'u ala wajhil ilzami. Sesuatu yang dilarang oleh syariat ya. Nah, sesuatu yang dilarang oleh syariat ala wajihil ilzami ya, dalam bentuk keharusan untuk meninggalkan bitarki seperti apa contohnya ka'uqil walidaini seperti durhaka kepada kedua orang tua nah kharaja biqaulina maka keluar dari ucapan kami dari definisi di atas mana anhu syari sesuatu yang dilarang oleh syariat adalah eh, al wajib wal mandub wal mubah ya karena wajib mandub dan mubah itu tidak dilarang Ya, tidak dilarang. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan definisinya. Nah, wa kharaja bi kaulina keluar dari ucapan kami ala wajhil ilzam bitarhi ya, dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan keluar darinya al makruh ya. kenapa karena makruh itu la, la ala wajhil ilzam akan datang nanti definisi makruh nah wal muharramu perkara yang diharamkan dalam syariat itu yusabu tarikuhu imtithalan wa yastahiq wa yastahiqul iqaba fa'iluhu pelakunya akan mendapatkan pahala kalau dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ya, afwan e, orang yang meninggalkan perkara yang haram ya itu akan mendapatkan pahala kalau dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu dan pelakunya berhak atau layak untuk mendapatkan azab kalau dia lakukan perbuatan perbuatan dosa. Nah, kalau dia lakukan perbuatan dosa maka dia layak untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi beliau sebutkan kata yastahiqqu. Nah, kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan dosa ya bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Maka dikatakan atau di, beliau memakai kata yastahiqqu, layak ya untuk mendapatkan e, dosa atau mendapatkan siksaan. Tapi tidak harus ya itu nanti tergantung atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia mati di atas perbuatan syirik atau mati di atas perbuatan eh, kekafiran atau kekufuran. Nah, wa yusamma dan al-muharram ini juga disebut sebagai mahzur. Mahzur atau mahzuran atau mamnu'an, sesuatu yang mahzur atau sesuatu yang dilarang, mamnu'. Nah, ini yang, yang muharram. Ya lakukan. Seperti uh, ucapan atau dalam sebagian kaidah disebutkan ad-daruratu tubihul mahdhuratu atau tubihul mahdhurati. Nah, tubihu al-mahdhurati. Perkara darurat itu ya bisa meng menghalalkan, membolehkan sesuatu yang sifatnya uh, eh, mahdur, mahdurat, sesuatu yang dilarang. Nah, dalam kondisi tertentu ya kalau dalam kondisi darurat maka sesuatu yang tadinya haram itu e, bisa atau boleh dilakukan nah akan datang nanti insyaallah taala baik selesai e, pembahasan tentang al muharram berikutnya kata beliau wal, wal makruhu lugatan al mubgad nah berikutnya adalah al makruh sesuatu yang makruh secara bahasa e, makruh itu disebut al mubghadu sesuatu yang dimurkai, nah, sesuatu yang dibenci. Nah, adapun secara istilah mana anhu syari'u la ala wajhil ilzami bitarki. Secara istilahnya ya, makruh itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat la ala wajhil ilzam, tapi bukan dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Kal akhdi bisyimali wal i'ta'i biha, seperti mengambil dan memberi dengan tangan kiri boleh nggak kita beri kasih orang sesuatu dengan tangan kiri kita? Atau kita mengambil sesuatu dari orang dengan tangan kiri kita? Nah, ya, hukumnya, hukumnya makruh, hukumnya makruh. Ya. Kemudian beliau menjelaskan jadi kaulina keluar dari ucapan kami mana anhu syari. Sesuatu yang dilarang oleh syariat, keluar darinya wajib, mandub dan mubah. Kenapa? Karena wajib dan mandub itu diperintahkan, sedangkan mubah akan datang nanti terakhir, ya itu diberikan pilihan. Tidak diperintahkan, tidak pula di, dilarang. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitark. Ya, sesuatu yang dilarang oleh syariat tapi la ala wajhil ilzami bitark, tapi bukan dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Keluar darinya apa? Al-muharram, sesuatu yang haram. Karena al-muharram itu ala wajhil ilzami bitark. Ya, dalam bentuk keharusan untuk di, ditinggalkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Masya Allah. Wal makruhu, kata beliau, yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu yang makruh itu pelakunya mendapatkan pahalanya ka, uh, afwan, orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala kalau dia tinggalkan itu karena Allah. Ya. Wala yu'aqabu fa'iluhu dan pelakunya ya tidak diikop oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab. Makruh. Berarti kalau dia kalau dia memberi dengan tangan kiri atau dia mengambil dengan tangan kiri tidak tidak berdosa dia tidak tidak dapatkan adab nah masya Allah taala ya akan tetapi ya di sini kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala walakin ya wala yu'aqabu fa'iluhu pelakunya tidak diikop tidak diazab walakin kata beliau la tatahawan la tata, la, la, la tatahawan bil mar, bil makruh jangan engkau bergampangan bermudah-mudahan dengan perkara yang makruh. Kenapa? Li'annahu yukhsha ya ayyakuna hadzal makruhu sulaman ilal muharram. Karena dikhawatirkan perkara yang makruh ini adalah tangga menuju perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal makruhatu makruhatun li syar'i. Maka perkara-perkara yang makruh itu adalah sesuatu yang dibenci dalam syariat. Lakin li'alla yathqula al ummati wal 'ibadi khuffifa anhum akan tetapi supaya tidak memberatkan umat dan tidak memberatkan para hamba maka diringankan untuk mereka fahiya qad takunu wasilatan lil muharram dan bisa jadi makruh itu mengharam menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kama anna as-saghaira yumkinu an takuna wasilatan lil kaba'ir sebagaimana dosa-dosa kecil itu bisa jadi memungkinkan ya menjadi wasilah untuk menuju kepada dosa-dosa besar. Wal kabairu takunu wasilatan ilal kufri dan perbuatan dosa-dosa besar itu bisa jadi menjadi wasilah perantara menuju kepada kekufuran. Nah, jadi bukan berarti kalau nggak diikop, nggak diazab kita bergampang-gampangan, tidak pula seperti itu maksudnya. Nah, intinya di sini kita tahu istilah-istilah uh, syariat ya, makruh sesuatu yang kalau ditinggalkan karena mengharapkan pahala didapatkan pahala. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu uh, eh, atau disebutkan dalam hadits dalam sebuah hadits Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu." Ditinggalkan perkara ini karena mengharapkan pahala dari Allah. Dapat pahala dia. Di satu sisi, ketika dia tinggalkan sesuatu, ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang dia dia tinggalkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Berikutnya, yang terakhir, hukum taklifiyah yang terakhir adalah al-mubah. Al-mubah, logotan secara bahasa al-mu'lan. Nah, ya. al-mu'lanu wal-ma'zunu fihi. Ya. Sesuatu yang diumumkan dan diizinkan di dalamnya. Ya. Wastilahan, adapun secara istilah, ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun li dhatihi kal akli fi ramadhana lailan. Adapun secara istilah ya sesuatu yang mubah itu adalah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun. Sesuatu yang tidak ada ya kaitan dengan perintah atau larangan lidatihi pada zatnya, pada perbuatan itu sendiri. Contoh kal akli fi ramadhana lailan. Seperti makan di malam Ramadan seperti sekarang. Ya. Kalau kalau kalau ada di antara kita sekarang makan umpamanya, ya, ya, apa hukumnya? Kita katakan apa? Mubah. Mubah. Perbuatan perbuatan makan itu lizatihi. Perbuatan makan itu sendiri hukum asalnya apa? Mubah. Mau makan apa? Ya, ya, dia, tahu itu racun, dia sengaja makan. Nah, ini berdosa dia. Nah, kenapa? Karena ada larangan. Ya, ada larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila iletah luka. Jangan kalian mengantarkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Makan racun. Ya. Kecuali kalau dia nggak tahu, dia nggak sengaja makan racun. Ya. Dikiranya sambal, dimakannya ternyata racun tikus. Umpama. Nah. Baik. Jadi makan, perbuatan makan di bulan suci Ramadan, di malam bulan suci Ramadan, itu hukum asalnya mubah. Maka fakhraja biqaulina, keluar dari ucapan kami, ma la yata'allaqu bihi amrun, Eh, perkara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perintah keluar darinya al wajib wal mandub karena wajib dan mandub itu perintah kan begitu <coughs> wa kharaja qaulina wala nahyun tidak pula terkait dengan dan keluar dari ucapan kami tidak terkait dengan larangan keluar darinya al muharram wal makruh karena al muharram wal makruh ya itu ada larangan dalamnya nah kemudian beliau sebutkan lizatihi lizatihi wa kharaja bi qaulina keluar dari ucapan kami dari maksud lidzatihi itu adalah ma lau ta'allaqa bihi amrun li kaunihi wasilatan li ma'murin bihi au nah nahyun li kaunihi wasilatan limanhiin anhu limanhiin anhu fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu fi ma'murin aw manhiyin wala yukhrijuhu dhalika min kaunihi mubahan fil asli. Nah, Masya Allah. Kata beliau, ya, perhatikan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, keluar dari ucapan kami lidatihi, lidatihi, pada perbuatan itu sendiri, ya keluar darinya perkara yang seandainya ada kaitannya dengan perintah, ya, yang dia sebagai wasilah, ya, dalam sesuatu yang diperintahkan? Atau ada kaitannya dengan larangan yang menjadi yang dia menjadi wasilah terhadap perkara yang dilarang? Nah, fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhiin. Maka sesuatu yang mubah ini tadi berubah hukumnya menjadi ya dia sebagai wasilah perintah atau wasilah larangan. Nah, tapi la yakhruju dzalika an kaunihi mubahan fil asli akan tetapi itu tidak mengeluarkan dia dari hukum asalnya sebagai yang hukumnya sebagai mubah. Nah, contoh tadi kita ambil contoh al-aklu makan tadi. Ya. Makan. Dia makan, ya, dia makan ya. Makannya tersebut dia niatkan supaya nanti dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya supaya dia kuat beribadah kepada Allah. Makanya seperti ini, ya, ketika niatnya untuk mendapatkan e, sesuatu yang diperintahkan tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapatkan pahala di situ. Ya, dia dapatkan pahala. Nah, Masya Allah taala. Tapi kalau dia niatkan sesuatu yang hukum asalnya mubah menjadi wasilah untuk perkara yang diharamkan atau perkara yang dilarang, maka perkara yang mubah itu pun berubah menjadi perkara yang diharamkan dalam syariat. Nah, tapi hukum asalnya adalah mubah. Nah, hukum asalnya adalah adalah mubah. Nah, masya Allah taala. Taib. Contoh di sini ada seorang yang suka meminum khamar atau penjual khamar ya si A penjual khamar datang kepada B. Si B ini adalah pemilik ladang anggur, banyak anggurnya. Si A datang kepada si B untuk membeli anggur. Ya, untuk membeli anggur. Jual beli anggur hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi ketika si B tahu bahwasanya si A ini adalah penjual khamar, dia akan gunakan anggur tersebut untuk dijadikan khamar, maka haram bagi si B untuk menjual anggur tersebut kepada siapa? Kepada si A. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Kalau seandainya dia beli anggur, si A beli anggur kepada si B. Kenapa? Karena anggur itu dia dia mau jadikan sebagai hidangan untuk tamunya umpamanya. Maka hukum asalnya boleh. Nah, hukum asalnya mubah. <coughs> nah. Masya Allah Ta'ala. Jadi eh, tergantung eh, ke perkara yang mubah itu wasilah kemana. Kalau dia wasilah kepada perkara yang yang haram, maka hukumnya juga berubah menjadi menjadi haram. Kalau dia wasilah kepada perkara yang di, di, disyariatkan atau diperintahkan, ya maka dia juga berubah menjadi uh, sesuatu yang disyariatkan atau diperintahkan. Nah, wal mubahu kata beliau, madama ala wasfil ibahati fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wal iqabun. Sesuatu yang mubah Selama dia di atas sifat mubah tersebut, di atas sifat dibolehkannya perkara itu, maka la yatarattabu alaihi thawabun wa iqabun. Nah. Masya Allah Ta'ala. Maka selama dia di atas eh, perkara yang yang yang mubah, maka ia tidak mengakibatkan atau tidak tidak tidak berkonsekuensi mendapatkan ganjaran, tidak pula mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hukum asalnya mubah berarti boleh dikerjakan. Tidak dapat apakah dapat pahala? Tidak dapat pahala. Apakah dapat dosa? Tidak dapat dosa juga. Nah, jadi tergantung dari dari niatnya nanti. Nah, Masya Allah taala. Baik. Wa yusamma halalan wa jaizan. Uh, Eh, sesuatu yang mubah ini juga disebut sebagai halal dan sebagai jaiz sesuatu yang sesuatu yang boleh. Nah, masya Allah taala. Baik, pakai Facebook, hukum asalnya apa? Nah, hukum asalnya mubah. Ya, itu urusan duniawi. Kata Nabi saw. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Nah, jadi nanti hukum asalnya menggunakan Facebook ya sama seperti orang yang menggunakan HP. Ya, Hukum asalnya mubah. Nggak boleh kita katakan Facebook itu haram. Nah, dari mana haram? Jangan dia kalau dia berbicara tanpa ilmu, dia katakan pakai Facebook itu haram, ya berarti dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, ini bahaya, dosa. Nah, apakah HP itu kita katakan juga demikian? Kita katakan pakai HP itu haram? Enggak. Jadi hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya apa? Mubah. Kalau dia gunakan Facebook yang mubah tadi, ya, yang hukum asalnya mubah, niatnya, tujuannya untuk melakukan perbuatan yang haram, maka haram dia pakai Facebook. Ya. Bukan bukan Facebooknya yang haram atau bukan bukan HP-nya yang haram, bukan. Ya. Tapi niatnya untuk melakukan sesuatu itu yang mendapatkan ya, dosa. Ya, ketika dia niatkan untuk melakukan perbuatan yang berdosa tentunya, perbuatan dosa tentunya. Nah, HP dia gunakan untuk nipu orang umpamanya. Nah, ini dosa. Tapi kalau Facebook itu dia gunakan atau HP dia gunakan untuk sesuatu yang sifatnya dianjurkan dalam agama, umpamanya menyampaikan ilmu atau menyampaikan uh, manfaat, ya, berbagi manfaat, berbagi ilmu, maka dia mendapatkan pahala insya Allah. Nah, mendapatkan pahala. Tapi hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Nah, wallahu taala alam. Ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang uh, al-ahkamul wad'iyah. Ini hukum yang kedua. Karena beliau bagi dua tadi, ada hukum taklifiyah dan hukum wad'iyah. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang al-ahkam al-wad'iyah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini.